والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا wa amalan متقبلا اللهم آمين Taib tadi kita sudah membahas tentang beberapa perkara dan diantara faidah faidahnya adalah bahwasanya anak kecil laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia tujuh tahun uh, dan telah disifati sebagai mumayyiz yaitu yang bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang buruk baginya walaupun ada tiga perkataan tadi tentang apa itu mumayyiz. Yang pertama tadi apa? Yang bisa makan, minum dan istinja sendiri. Kemudian yang kedua, mumayyiz adalah yang bisa membedakan antara yang mana yang bermaslahat bagi dirinya atau mana yang tidak. Yang ketiga, mumayyiz itu adalah yang bisa memahami khitab, yang bisa memahami pembicaraan lawan bicaranya dan juga bisa membalas atau menjawab pembicaraan tersebut. Padahal kalau misalnya kita perhatikan yang kedua itu justru lebih mencakup dan Otomatis orang yang atau anak kecil yang bisa memahami mana yang bermaslahat bagi dirinya dan mana yang bukan, itu ya bisa memahami perkataan orang dan juga tentu saja dia secara umum bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sendiri seperti makan, minum dan sebagainya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Malibari rahimahullah Wayan bagi ma'asi sighatil amri at-tahdid. Siogenya bersama dengan perintah tersebut diikutkan juga sedikit ancaman kekerasan. Perhatikan di sini terjemahannya yan bagi artinya siogenya artinya berarti apa? Selayatnya Menunjukkan hal yang tidak wajib, melainkan layak baginya, bagi orang tua tersebut atau bagi yang walinya bersamaan atau perintah dia melakukan solat itu bersamaan dengannya diikutkan dengannya dengan sedikit ancaman at-tahdid tahdid haddada yuhaddidu tahdidan artinya mengancam namun diterjemahkan di sini ancaman kekerasan dan terjemahan ini kurang tepat saya rasa karena ancaman itu tidak hanya pada kekerasan semata <clears throat> ancaman itu bisa pada mainannya di, diambil atau sedikit kesenangannya itu dipotong misalnya. Uh, ada sebuah cerita seperti uh, sebuah cerita yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Ketika itu dia bertemu dengan seorang mantan pemuda Syiah, Rafidhoh dari Iran. Nah pemuda Syiah tersebut mengklaim atau bercerita tentang masa lalunya. Ketika dia masih kecil, orang tuanya itu memberinya mainan yang ia sukai. Sehingga dia sangat senang dengan mainan tersebut. Kemudian di tengah permainannya dengan mainan mainan yang dia senangi tersebut, <clears throat> orang tuanya kemudian merampas mainan itu. Nah, Anak itu eh, tentu saja dia langsung meronta dan menangis menginginkan mainannya tersebut. Namun orang tua Syiah tersebut mereka mempersyaratkan kalau misalnya kamu mau mainan yang kamu suka ini balik maka laknatlah Aisyah, Abu Bakar dan para sahabat. Maka ucapkanlah laknat untuk mereka. Akhirnya anak tersebut pun melaknatnya. Ya dan anak tersebut melaknat dengan taklid tanpa adanya pengetahuan tentangnya akhirnya dilaknatnya para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka kemudian barulah dibalikan permainan ini tersebut dan itu sampai dewasa tumbuh seperti itu makanya mereka tidak tangguh-tangguh dalam melaknat Aisyah dan semacamnya karena apa sejak kecil sudah terdidik seperti itu Nah di sini seyogianya bersamaan dengan memerintahkan sholat diikutkan juga dengan adanya ancaman. Misalnya mainannya diambil, atau internetnya diputus misalnya, tabletnya dijual misalnya, atau diusir dari rumah atau gimana. <laughs> ya, kadang-kadang kan orang tua kita juga mengancam tidak mesti kekerasan ya. Misalnya uang jajan besok dikurangi, dan lain-lain ancaman-ancaman yang walaupun mungkin saja ancaman tersebut tidak akan terjadi karena saking kita tidak tega dengannya tetapi layaknya dicampurkan atau diikutsertakan juga dengan ancaman kekerasan ya jadi sudah kita pahami tadi uh, hal berkaitan dengan pengewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya sekarang kita baca sedikit dari Majmu' karya Imam An-Nawawi berkaitan dengan dalil-dalil dari apa yang telah kita pelajari. Dari dalil-dalil tersebut di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis shalah." Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Khitab di sini untuk laki-laki ya, wa'mur. Jadi tanggung jawab kepala keluarga justru lebih berat atau lebih diutamakan tanggung jawabnya dibandingkan ibu terhadap anaknya. Wakmur ahlaka yaitu perintahkan ahl. Ahl di sini masuk di dalamnya anak dan istri. Sehingga seorang suami diwajibkan atasnya untuk memperhatikan bagaimana anak dan istrinya sholat. Kemudian Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum Naro, Jagalah, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Nah, di sini khitabnya juga untuk ayah, untuk kepala keluarganya. Dan menjaga dari neraka yang pertama adalah salat, menjaga salat. Kemudian perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa inna liwaladika 'alaika haqqan." Sesungguhnya bagi anakmu atasmu itu memiliki hak. Jadi anakmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Di antaranya adalah mengajarinya sholat dan melatihnya untuk sholat dari kecil. Itu adalah hak anak. Walaupun anak tersebut sebenarnya belum diwajibkan atasnya sholat. Tapi yang diwajibkan adalah siapa? Orang tuanya ketika anak tersebut berusia 7 tahun dan sudah mumayyiz. Dan itu hak anaknya harus ditunaikan oleh orang tuanya. Meskipun kemudian anaknya main-main sholatnya, itu masalah lain. Tetapi yang wajib di sini orang tuanya yang diutamakan untuk mewajibkan atau memerintahkan pada anaknya sholat menjaga sholat lima waktu. Tapi sekarang bagaimana jika justru bapaknya yang tidak sholat, anaknya menyuruh sholat? Kan? Dalam beberapa kasus seperti itu, bapaknya yang tidak sholat, anaknya lah yang menyuruh bapaknya sholat. Dan kadang ada anak yang uh, ada bapak yang istrinya itu soleha. Kemudian anaknya juga ikutan istrinya soleha. Sementara bapaknya fasik, meninggalkan sholat. Walaupun atau bolong-bolong sholatnya. Justru anaknya yang menyindir bapaknya sekarang yang sholat. Terbalik dunia kan. Ini keluarga yang terbalik. Eh, Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun atau wa, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ada juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala, ya, pemimpin. Dan setiap dari kalian, yaitu setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Warajul ra'in fi ahlihi dan seorang laki-laki itu adalah penggembala atau pemimpin untuk ahlinya, anak dan istrinya. Berarti martabat suami itu di atas. Kemudian istrinya, kemudian anak Nah yang di atas istrinya ini atau atau ayahnya ini kepala keluarga, jika istrinya berbuat salah, misalnya nggak sholat, maka ayahnya ini yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Karena apa? Tidak diawasi. Jika anaknya yang tidak sholat, maka istrinya akan bertanggung jawab terhadap anaknya ini. Dan pertanggung jawaban istri terhadap anaknya ini juga ikut serta bapak yang bertanggung jawab nanti. Makanya pertanggungjawaban bapak itu di atas. Jadi bukan berarti bapak itu enak-enakan nantinya. Ah, tinggal menyuruh istrinya minum kopi, maaf, bikin seduhin kopi, seduhin kopi, kemudian cuci ini, lapel dan sebagainya. Tanggung jawab di akhirat nanti bapak-bapak itu. Sementara bapak-bapaknya cuman duduk santai saja. Istrinya tidak sholat diam, anaknya tidak sholat diam, anaknya keluar tanpa hijab dan sebagainya tidak diam yang justru tiap detik tiap hari istrinya bermaksiat dan anaknya bermaksiat itu masuk ke rekening bapaknya dosanya nanti. Jadi jangan heran ketika nanti dilihat bapaknya di dunia gemuk, sukses dan sebagainya. Kemudian anak-anaknya justru bertebaran mencari mangsa. Istrinya keluyuran kemana-mana, meninggalkan sholat. Bapaknya diam aja. Sebagaimana dayus, yaitu bapak yang tidak cemburu pada keluarganya. Akhirnya apa nanti di akhirat? Lihat nanti. Dosa anaknya dan dosa istrinya masuk ke bapaknya semuanya. Dan mereka berdosa. Apa anaknya dan anak yang balik dan istrinya yang balik ketika sudah tahu ya tetap berdosa. Tetapi berlipat dosanya kepada ayahnya. Karena kullukum ra'in wa kullukum wa, wa, wa, wa mas'ulun an Setiap kalian adalah penggembala, pemimpin dan pemimpin itu bertanggung jawab atas bawahannya. Nah, sekarang bagaimana jika bapak tersebut juga merupakan kepala daerah? Lebih berat lagi tugasnya. Justru RT aja atau RW atau kelurahan atau kecamatan lebih atau presiden bahkan. Maka jika ada kelalaian di sana dan dia tahu kelalaian tersebut, dia mampu untuk mencegahnya tapi dia diam saja, lihat saja nanti. Makanya hati-hati kalau jadi presiden nanti atau. ya. Di sini walaupun muka-mukanya tidak mungkin, tidak memungkinkan menjadi presiden. Namun sebagai ini sebagai tahdid, ancaman ya. Di sini bukan ancaman kekerasan. Ancaman neraka. iya <laughs> begitu. Ya, tapi insya Allah calon bapak semua ya. Kalau mau jadi calon ibu-ibu ya jangan jangan sekarang lah, jadi ibu-ibu ya. Jangan, jangan diiklankan sekarang. Oke, kemudian Eh, wa yudrabu darban ghayra mubarrihin wujuban mimman dhukiru 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an au tarki syartin min syurutiha li 'ashrin au ba'da istikmaliha anak kecil yang telah mencapai umur sempurna 10 tahun kalau meninggalkan sholat ah, atau meninggalkan kodoknya bahkan yang tertinggal atau mengabaikan syarat syarat salat, maka bagi orang tua dan lainnya, yaitu misalnya walinya yang lain, misalnya wasiatnya, wasinya atau misalnya uh, eh, yang diwasiatkan, maka bagi mereka seperti di atas wajib memukulnya asal jangan sampai membahayakan. Memukulnya jangan sampai membahayakan. Difahami lagi? Sudah 10 tahun dan otomatis sudah mumayyiz rata-rata meninggalkan sholat sekali meninggalkan sholat sholat zuhur misalnya main PS kemudian tertinggal sholat uh, masuk waktu asar maka wajib bagi orang tuanya untuk memukul anak tersebut nah kalau orang tuanya sendiri belum sholat pukul diri sendiri kalau gitu ngapain mukul ya kalau misalnya sendiri sendiri nggak sholat Hah? meninggalkan atau meninggalkan kodoknya Misalnya, anak tersebut main PS dari zuhur sampai asar. Kemudian asar masih main PS, game online misalnya, atau internetan, atau ngamen, atau ngojek payung, atau gimana terserah. Yang penting sholatnya lewat sampai maghrib. Maghrib waktu jamak harusnya dia kodok hilang sudah waktunya 10 usianya 10 dan belum balik ya ini yang belum balik ya nah wajib bagi orang tuanya apa memukul anaknya. Nah, memukul anaknya, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan, ghairu mubarrih. Tidak membahayakan di sini banyak definisinya, maksudnya tidak membahayakan, tidak berefek pada kondisi serupa anaknya tersebut. Misalnya rupa anak tersebut seperti itu ya. Kemudian dipukul ternyata akhirnya belok yang mulutnya atau melengsong ke utara atau matanya ke kanan dan sebagainya dan juga tidak harus sampai atau tidak boleh sampai membuat luka memar. Jangan. Misalnya tulang keringnya kemudian dipukul pakai rotan. Potak. Jangan. Tetapi jikalau orang tua tersebut melakukan itu dan hal tersebut memang sudah biasa misalnya di daerah tersebut tidak masalah, maka tidak masalah. Tidak masalah sebenarnya kan ada beberapa daerah yang memang kekerasannya tingkat kekerasannya itu lebih tinggi daripada Jakarta. Kalau Jakarta sudah termasuk kekerasan dalam RT, KDRT misalnya. Tetapi kalau misalnya di Makassar misalnya, hal tersebut justru merupakan suatu kelaziman dalam setiap keluarga. Wajar misalnya. Nah, itu nggak masalah. Misalnya cuma sekitar sekadar memar sedikit. Nah, ya tidak terlalu bermasalah. Namun jika sampai melakukan da mengeluarkan darah dan sebagainya, nah ini lebih baik ditinggalkan yang seperti ini. <clears throat> Dorob di sini pukulan untuk usia 10 tahun. Bahkan jika anak tersebut mengabaikan syarat-syarat sholat. Contoh, anak itu 10 tahun, mumayiz, dia sholat. Tetapi dia tidak wudhu sebelumnya Ditanya, kamu udah wudhu belum? Ah belum wudhu. Wudhu dulu dah. Ulang lagi sholatnya. Jika dia menolak, menolak sholat ulang lagi, menolak wudhu, maka orang tuanya layak untuk memukulnya. Layak untuk memukulnya. Sampai dia jerak dan dia wudhu kemudian sholat. Ya. Tetapi asalnya anak tersebut memang tidak diwajibkan atasnya apa? Sholat. Belum, karena belum balik baru ketika sudah mencapai usia balik atau sudah balik, tanda tanda misal jenggot, bulu ketiak, bulu kemaluan atau apa? mimpi basah ya, itu yang paling umum ya. Nah, itu baru balik. Udah tercatat, tercatat. Kalau belum balik, usia 10 tahun, nah diperlakukan seperti ini, dipukul. Tetapi dipukulnya dalam batas kewajaran. Lil hadis sahih berdasarkan hadis yang sahih dan benar hadisnya sahih Murus sabiyya ya bisolati idha balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak kecil itu mengerjakan solat jika telah berusia tujuh tahun. Wa idha balagha ashra sinin fadribuhu 'alaiha. Dan bila berumur sepuluh tahun, pukullah kalau ternyata ia meninggalkannya. Ingat, ini bagi yang sepuluh tahun belum balik. Sebenarnya kalau misalnya sudah balik, udah akil balik, tapi tidak solat, nah itu sebenarnya belum akil balik ya. Tidak layak disebut akil balik. Akil artinya apa? Berakal kan? Balik sampai. Nah, yang akil balik sudah misalnya misalnya 20 tahun tapi tidak sholat, dia tidak akil balik seharusnya. Tidak berakal dan belum sampai akalnya. Tidak sholat. Jadi manzilah dia seperti manzilah anak 7 tahunan yang belum sholat. Tidak sama-sama tidak sholatnya. Dan syukurnya badannya besar, namun sebenarnya dia itu kecil dan juga justru nanti lihat di akhirat apa yang akan terjadi padanya kalau misalnya dia tahu itu wajib baginya. Dan kita sudah membicarakan hukum untuk orang-orang seperti ini kan yang meninggalkan sholat ketika sudah balik. Hukum dalam fikih Syafi'i seperti apa? Apa kemarin? Kalau misalnya enggak jangan dipanjang dulu. Kalau misalnya dia baru meninggalkan satu sholat kemudian masih dalam waktu kodoknya bisa atau waktu jamak maka wajib baginya untuk menunaikan jamak. Eh, afwan, menunaikan menunaikan kodo. Kalau misalnya dua sholat tersebut sampai waktu jamaknya telah berakhir dan dia dengan sengaja meninggalkannya, maka dianjurkan untuk meminta dia bertaubat kembali untuk keislamannya, kembali sholat dan jika dia menolak maka siap-siap menghadapi hari eh, alam barzakh, alam kubur siap-siap pergi ke kuburan. Nah, jika memang itu kan uh, dianjurkan. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba membunuhnya karena dia tidak sholat tanpa ada permintaan taubat darinya, maka memang sudah saatnya. Qadarullah wa masyafa'al. Jadi memang udah timingnya pada saat itu sudah. Mungkin lebih cepat lebih baik gitu kan. Nah itu kalau misalnya mau diterapkan seperti itu, andai misalnya Majelis Ulama Indonesia kemudian kita menerapkan syariat Islam dengan madhab syafi'i, ini yang akan terjadi. Ini akan terjadi. Namun karena memang mayoritas kita mencari yang lebih ringan dari yang paling ringan, maka walaupun kita mengklaim bermadhab syafi'i, kita cari keringanan. Yang tidak ada dalam madhab syafi'i, tetapi ada dalam madhab Madhab, madhab, ya madhab siapa? Madhab katanya, ya. madhab, madhab kila tadi. <laughs> Perintahkanlah anak kecil itu mengajarkan sholat jika telah berusia tujuh tahun dan bila berumur 10 tahun pukullah kalau ternyata ia meninggalkannya. min atau kohu seperti halnya kalau ia sudah kuat berpuasa nih. Nih, dia kuat berpuasa, dia diperintah berpuasa sejak berumur tujuh tahun diperintah berusaha berpuasa sejak umur 7 tahun dilatih dan dipukul setelah berumur 10 tahun kalau tidak berpuasa dan ini mazhab Syafi'i juga umur 7 10 tahun kalau tidak berpuasa dikiaskan dengan sholat dikiaskan dengan sholat seperti halnya memerintahkan sholat ya 10 tahun anak-anak 10 tahun kelas 5 SD ya kira-kira ya tidak mau berpuasa padahal dia mampu. Ya, dia tidak cacingan, tidak busung lapar, tubuhnya sehat. Tapi dia mau berpuasa, sudah diperintahkan, maka layak bagi orang tuanya memukul dengan kiasan tadi, muru sibyanakum bisolah, kiasan. Dan kiasan ini bisa juga tepat, tidak masalah. Dan juga gini, diwajibkan pada siapa sih yang diwajibkan? Orang tuanya diwajibkan. Jadi harus dipahami di sini perintah dari Allah dan Rasulnya untuk siapa perintahnya? Untuk orang tua. Nah orang tua memerintahkan untuk anaknya. Sekarang apakah Allah dan Rasul memerintahkan anak tersebut? Hah? Ngerti? Tidak atau iya? Ayo, pikirkan, pikirkan. Di sini Rasulullah memerintahkan orang tua untuk menyuruh anaknya sholat lima waktu ketika usia tujuh tahun dan ditafsirkan mumayyiz. Sekarang apakah Rasulullah di sini juga memerintahkan anaknya begitu? Enggak kan? Memerintahkan orang tuanya. Nah, di sini berarti Rasulullah memerintahkan orang tuanya untuk memerintahkan anaknya. Dan perintah Allah dan Rasulnya kepada satu perantara tidak menjadikan Allah memerintahkan kepada yang diakhiri yang diperintahkan oleh perantara tersebut. Ngerti? Atau pertanyaan lain. Apakah anak usia ini 7 tahun dan 10 tahun, ketika dia berpuasa, apakah puasanya itu juga seperti puasa orang yang balik? Tidak kan? Sholatnya tidak seperti orang yang balik. Tidak diganjari pahala sebagaimana pahala orang balik ya kan? Karena asalnya mereka belum mukallaf. Mereka belum di dibebani taklif syariat. Tetapi ini sebagai apa? Sebagai apa? Pelatihan untuk mereka sebagai pelatihan untuk mereka. Makanya jika seorang anak umur usia 7 tahun misalnya, dia tidak bisa berpuasa full 24 eh, jam, bukan eh, apa namanya? Dari fajar sampai maghrib syams. Maka tidak masalah jika orang tuanya menentukan coba step by step sampai zuhur dulu. Ah, sampai beduk ya, beduk. <laughs> apa kalau Sunda kan kayak gitu, beduknya. Sampai beduk zuhur. Maka tidak masalah dilatih seperti itu. Minimal anak kecil ini masih lebih baik daripada orang-orang yang usia 30 tahun, 40 tahun mampu tapi tidak berpuasa. Minimal masih lebih baik ya. Nah, kemudian diteruskan setelah zuhur ke maghrib. Itu tidak masalah. Karena apa? Asalnya dia itu tidak diwajibkan puasa. Tetapi ini sebagai pelatihan. Namun ketika sudah mencapai usia 10 tahun dan dia memang sudah kuat, maka layak baginya untuk berpuasa full karena beda dengan anak kecil yang tadi. Tapi lebih baik dari umur 7 tahun langsung full. Langsung full. Jika tidak kuat, ya sudah. Karena beda antara sholat dengan puasa di sini. Kalau puasa kan membutuhkan ya tidak sama dengan sholat yang cuma sekian menit. Kalau puasa bukan menit mainnya. Jam, bahkan hampir lebih dari setengah hari. Oke. Okay. Baik, kemudian halaman berikut. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'ala al-ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Adapun hikmah dari itu semua sebagai latihan ibadah agar membiasakan diri dan tidak akan meninggalkannya. Dan ini sahih dari rata-rata anak kaum muslimin mereka yang dilatih dari kecil untuk ber, untuk sholat lima waktu bahkan sholat berjamaah itu akan terbiasa untuk kedepannya dan yang dilatih untuk berpuasa itu akan terbiasa kedepannya tapi ada yang dilatih dari kecil di surau di pengajian desa ha, dilatih untuk sholat lima waktu atau minimal sholat maghrib berjamaah di di musola atau di surau atau di masjid tetapi ketika sudah gede, misalnya dia pergi kuliah ke kota, ternyata yang terjadi sebaliknya. Ya. Sholat nggak pernah, yang dikenal apa komputer doang dan sebagainya. Mungkin itu antum mungkin, enggak? Bukan kan? Insya Allah bukan ya. Walaupun mungkin tertuduh sebagai itu, tapi insya Allah bukan. <laughs> Oke, okay, kita baca sedikit dari An-Nawawi Al-Bantani. Eh, di, uh, kita baca wahyu maru zakar wa unsa kembali yang ke tadi tapi ada beberapa tambahan dari beliau dan diperintahkan anak kecil laki-laki atau perempuan mumayyiz tadi ya mumayyiz dan juga beliau mengatakan bi an yasira ahlan ya an yakula wahdahu wa yashraba wa yashrabu wa yashraba aw yastanji kadzalik yaitu yang bisa makan minum dan istinja sendiri biha yaitu diperintahkan untuk sholat meskipun kodok ay yajibu ala kullin min abawaihi yaitu wajib atas siapapun dari kedua orang tuanya wa in ala meskipun di atasnya kakek nenek dan sebagainya thumma al wasi kemudian wasi tadi yang diwasiatkan untuk menjaga anaknya itu setelah wafatnya orang tuanya ya meskipun tetangga meskipun nggak ada hubungan kekerabatan wa in eh, awil qayyim atau sang qayyim qayyim itu adalah sama seperti wasi sebenarnya namun koyim itu lebih umum daripada wasi karena koyim bisa misalnya lembaga atau yayasan atau pesantren misalnya. Pesantren tersebut dititipkan oleh anaknya kan, eh anak, oleh orang tuanya untuk mendidik anaknya. Maka diwajibkan bagi orang-orang pesantren yaitu para koyimun mereka yang memiliki tanggung jawab di pesantren tersebut untuk memerintahkan anak tersebut ketika sudah mencapai umur 7 tahun. Misalnya anak tersebut dari SD kelas 1 dimasukkan ke pesantren jauh dari orang tuanya. Bapak ibunya di Aceh, anaknya di Semarang, usia 6 tahun. Nah, kemudian usia 7 tahun, maka anak tersebut di, harus diperintahkan oleh para pengurus pondok pesantren tersebut untuk sholat. Dan tidak masalah jika diperintahkan untuk sholat berjamaah, maka itu justru lebih baik Kemudian usia 10 tahun, jika misalnya tidak atau menolak, maka diperintahkan untuk dipukul, tidak masalah. Menolak sholat 10 tahun dipukul walaupun itu dipukul orang tuanya. Tetapi di sini makomnya sebagai koyim, dia yang bertanggung jawab. Ya, bukan orang tuanya dari Aceh kemudian bertanggung jawab, kemudian harus menelpon tiap waktu. Ayo kamu, sholat sekarang. Tiap zuhur, tiap asar, tiap habis pulsanya. Ya, jadi nggak wajib atas orang tua yang jauh tersebut, tetapi yang di menjadi petang jawab di pondok ini. Kemudian kata nahu al multaqit. Multaqit dari kata lukotoh, <clears throat> lukotoh itu pungutan, pingitan. Ya. Lukoto itu seperti atau lakit, lakit adalah anak hilang misalnya yang dibuang oleh orang tuanya. <clears throat> misalnya ada bayi ya, Kemudian orang tuanya nggak menahan derita atau gimana lah, nggak menahan malu, nggak mau menahan malu, kemudian dibuang ke selokan, ditemukan oleh seseorang. Ya, penemu ini namanya multaqit. Adapun yang ditemukan laqit. Nah, perbuatan menemukan dan mengambil eh, memingit, memungut itu iltiqat namanya. Nah, multaqit di sini ketika anak tersebut sudah diasuh olehnya sampai usia 7 tahun, maka dia wajib untuk memerintahkannya sholat. Sebagaimana orang tua. Nah, di sini memang dia bukan orang tua kandung. Ya, orang tua pungut. Eh, bukan anaknya yang dipungut. Orang tua pemungut, ya, orang tua pemungut. orang tua pungut. Ya, itu multafir. Kemudian wa malik ar tadi pemilik budak sudah wal wadi dan yang dititipkan dan yang dititipkan. Misalnya Anda menitip anak-anak. Ya, Anda belum punya. Misalnya antum menitip anak antum ke tetangga antum. Maka di sini karena anak tersebut misalnya sudah mencapai tujuh usianya, maka tetangga tersebut memiliki amanat untuk memerintahkan anak tersebut untuk apa? Sholat. Misalnya orang tuanya sedang safar menuju ke Swiss, ya. Dan orang tuanya sendiri tidak sholat, maka <laughs> maka tetangga tersebut tetap wajib atasnya untuk sholat, eh, memerintahkan untuk sholat. Ya. Di sini dia hukum sebagai walinya di sini untuk sementara. Karena dititipkan untuk sementara ya. Nah, adapun jika anak tersebut ternyata sudah berusia 11 tahun namun namun belum balik dan dia menolak sholat, maka sebenarnya tidak masalah jika si yang dititip ini padanya dia memukul anak tersebut tidak masalah. Tidak masalah. Jadi orang tua jangan langsung ke Komnas HAM, wah oh, anak saya dipukulin gitu Kenapa? Karena nggak sholat. Nggak masalah. Dipukulinya selama tidak mubarrih, tidak mengubah posisi tulang, posisi daging, posisi mata, posisi hidung dan sebagainya. Ya. Kalau cuma posisi kulit berubah menjadi memar sedikit nggak masalah. Oke. Okay. Nah kemudian al musta'ir. Di sini musta'ir seharusnya meminjam ya. Gimana tuh meminjam? Nah, misalnya, anak sedang dengan seorang anak ya, usianya tujuh tahun ya, senang di sini bukan senang dalam artian seksual senang senang dalam artian karena karena cute gitu cute ya. karena lucu gitu anaknya berarti ketawa terus nanti anak karena lucu gitu dia kemudian apa pinjam anak orang anak di sini bahasanya mustahil meminjam meminjam sehingga anak pinjam anak bawa dulu ya bentar anaknya nah kemudian orang tuanya pemiliknya pemilik anak tersebut oke okay, silakan boleh dipinjam anda pinjam tiga hari lah. Nah di sini ini serem sekali ya pedofil ngapain juga nih pinjam? tapi karena karena cute atau atau memang anak membutuhkan pembantu misalnya anda pinjam lah, nggak apa-apa lah. Selain meminjam lah. Mungkin saja kan itu terjadi pada antum walaupun antum ketawa kan anak pinjam di rumah anak lah anak taruh anak taruh lah di rumah anak pinjam lah pokoknya anak pergunakan di rumah pokoknya nah kemudian makanya karena anak pinjam sehingga anak yang berhak menjaganya nah karena anak berhak menjaganya maka anak berhak untuk menjaga sholatnya dia maka wajib atas anak untuk mengingatkan, mengingatkan dia atas pada sholat pada usia 7 tahun itu. Adapun jika anak itu 10 tahun, nah di sini masalahnya. Di lah masalahnya. Apakah anak layak untuk menampar anak tersebut atau tidak gitu. Lebih baik tidak sih karena di sini kan posisinya anak sebagai meminjam kan. Anak yang membutuhkan. Udah membutuhkan ditampar lagi gimana? Orang tuanya bakal marah nanti. Tapi bagaimanapun ini hal-hal yang sebenarnya jarang terjadi. Tapi tapi bagaimanapun uh, kita tetap wajib untuk mengingatkan anak-anak tersebut untuk sholat jika berada dalam hak otoritas kita. Nah, sekarang masalah ini. Nah, tadi pondok pesantren layak untuk menyuruh sholat atau puasa. <clears throat> Bagaimana jika misalnya kita eh, mewajibkan anak tersebut hafal dalam satu bulan satu juz misalnya. Misalnya, kita mewajibkan anak kita sendiri nih 8 usia 8 tahun. Wajib kamu harus satu bulan satu juz. Nah, Supaya nanti kamu udah usia 20 tahun hafal 30 juz. Sehingga kalau ngelamar setiap gadis kamu diterima. <laughs> Tujuannya udah kayak gitu dia. Nah, misalnya seperti itu. Apakah boleh anak menyewajibkan seperti ini? Siapa yang bilang nggak boleh? Justru kan layak aja kan? Nggak apa-apa kan? Masa nggak boleh? Hah? Gak masalah. Siapa yang masalahin? Ya enggak, Ya anak-anak anak kemudian kebaikan-kebaikan buat anak dan anak-anak situ siapa gitu kan ngapain ngelarang aneh gitu dan dia mampu terus ngapain dilarang gitu nah kemudian kalau misalnya pesantren pesantren tahfidz Al-Qur'an khusus spesialis tahfidz Al-Qur'an mencetak generasi Qur'ani ia menghafal Al-Qur'an tanpa memahami maknanya <laughs> Nah, kemudian dalam satu bulan wajib hafal dua juz. Berarti one month two juz. OMTJ. Nah, di sini boleh atau tidak pesantren seperti itu atau pondok seperti itu atau ya, atau lembaga atau nyantren weekdays bisa seperti itu boleh apa enggak? Ah, Anak, anak misalnya ini dibuka pendaftaran tahfiz dua juz per bulan. Kemudian antum datang. bro oh, mau mau dua juz per bulan mau. Nah, sekarang boleh nggak anda melakukan seperti itu? Nah, apa dasar kalau misalnya boleh? Kenapa? Dan kalau misalnya nggak boleh kok nggak boleh? Kenapa? Hah? Gimana itu Kalau boleh kan gimana? Maslahat bukan untuk antum. Dan itu kemauan antum bukan untuk ikut. Ya udah, yang melarang siapa? Nah kemudian kalau misalnya nggak boleh, kenapa nggak boleh? Kalau misalnya dasarnya nggak boleh karena nggak ada di kalangan salaf misalnya, ya bubarkan pesantren tahfil semuanya. Ya enggak? Bubarkan pesantren tahfil. Bahkan pesantren tahfil lebih ekstrim daripada itu. Sebulan kadang bisa ada yang uh, diforsir 5 juz. Tergantung dari orangnya sih. Nah, sementara menghafal itu bukan sekadar tilawah kan membutuhkan pengulangan dan murojaah dan sebagainya. Lebih parah, lebih, parah, lebih keras lagi, lebih ekstrim lagi caranya. Dan dan hal seperti itu tidak ada contohnya dari tabi'in, ya kan? Dari tabi'ut tabi'in tidak ada. Tetapi hal seperti itu mencetak generasi yang bagus justru. Dan itu bermaslahat untuk orang yang menghafal. Nah sekarang, kalau kita bikin program satu hari benar satu juz misalnya. Nah, gimana? Satu hari satu juz. Ah, Jangan pikir khatam barengnya nanti itu masalah ya, masalah nanti. Jadi misalnya nyantar weekdays di sini setiap pengkaji fatul Muin satu hari harus khatam satu juz dicatat biar anak tahu. <clears throat> gimana sebagai pemotivasi antum untuk membaca Al-Qur'an. Karena kita lihat ternyata wajah-wajah di sini berdebu semua. Gimana? Kalau misalnya dilarang, kenapa dilarang? Dan kalau misalnya diperbolehkan, bukankah ya ini kan memang bermasalah untuk antum semua. Ya enggak? Tetapi uh, juga memang itu memberatkan kadang-kadang satu hari satu juz. Sementara di antara antum ada yang sibuk, ya sibuk main game, ada yang sibuk di jalan, ada yang sibuk naik motor dan sebagainya. Sulit untuk mengatur semuanya. Hah? Sibuk di depan layar dan sebagainya. Memberatkan, sehingga dikondisikan bagi yang sibuk setengah juz sehari. Bagi yang sibuk eh, bagi yang tidak sibuk, kosong waktunya satu juz satu hari. Boleh lebih, nggak boleh kurang. <laughs> Nawar, nanti kayak harga lagi. Nah, apakah ini tahdid seperti ini itu tidak boleh? Nah, atau misalnya antum melazimkan diri antum sendiri lah. Anda sehari harus satu juz. Hari besoknya harus satu juz. Boleh atau tidak? Tidak masalah. Walaupun pada asalnya yang lebih baik adalah sesuai dengan kemampuan antum. Tanpa harus memaksakan diri seperti itu. Tetapi jika untuk melatih dan memotivasi dan untuk maslahat ilmiah dan juga maslahat uh, yang bisa membiasakan antum untuk membaca Al-Qur'an lebih semangat, maka tidak masalah harus seperti ini. Tidak masalah. Itu satu juz dalam satu hari misalnya kita bikin programnya. Tetapi ketika ada hal-hal lain, lain hal tersebut hanya bersifat komersil semata. Nah, beda lagi, ada lagi. Ini karena ada hal lain. Kemudian misal nanti setelah khotam kalau kita semua sama-sama mengadakan suatu yang Allah alam itu gimana nanti jadinya. Atau misalnya ada uh, apa sih namanya istilahnya kalau misalnya nggak bisa nggak bisa tunai dilelang siapa yang mau kemudian terisikan untuk dia gitu kan nah ini ini yang yang gorip seperti ini ini yang nih tapi pada asalnya melatih orang-orang untuk satu juz per hari itu tidak masalah tidak masalah itunya cuma masalahnya di nanti ada lagi hal-hal yang membuatnya bermasalah hal seperti itu tadi perelangan kalau dilelang bisa aja kita berkonspirasi nanti masing-masing ya anak nggak bisa nih sibuk anak udah buat TT misalnya oh iya anak mau kemudian digadai dan sebagainya <laughs> siapa yang bisa siapa yang bisa siapa yang bisa ya oke seperti itu jadi bukan dari segi satu hari satu juznya yang terlarang ya kalau satu hari satu juz saja terlarang maka pondok-pondok tafidz justru lebih dilarang seharusnya karena mereka justru lebih keras lagi daripada itu Oke. Dan apakah boleh misalnya eh, pondok pesantren mewajibkan bagi tiap muridnya untuk tidak isbal misalnya? Anda tahu isbal? Hah? Isbal itu apa? Kain celananya itu offside. Offside. sehingga harus diperiwiti. Eh, itu itu. Ya. Walaupun sebagian ulama berikhtilaf, bahkan jumhur ulama mengatakan isbal itu tidak boleh jika sombong. Ya. Nah, bagaimana jika ada pondok pesantren mewajibkan semua eh, semua santrinya untuk tidak isbal? Yang isbal bakal dihukum. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Boleh untuk apa? Tamrin pelatihan pendidikan. Sebagaimana sholat. Ya. Sholat berjamaah hukumnya ikhtilaf wajib atau sunnah atau fardu kifayah. Tapi jika ada pondok pesantren mewajibkan semua santri untuk sholat berjamaah. Boleh atau enggak? Ya boleh bahkan bahkan justru inilah pendidikan yang namanya pendidikan seperti ini. Justru jarang ada pondok pesantren santrinya boleh dah sholat di mana aja. Enggak mesti di masjid. Ambil nyangkul, habis nyangkul sholat habis itu udah silakan. Rata-rata pondok pesantren malah mewajibkan kan? Dan mewajibkan di sini bukan berarti mengubah-ubah syariat Allah, bukan. Oke. Okay? Nah, di sini karena ada hak otoritas dan juga ada perjanjian sebelumnya. Dan al-muslimuna ala syurutihim dan kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Kalau misalnya antum masuk ke ma'had atau organisasi atau nyantren wijaya seperti ini, nah kajian, kemudian di sini ada aturan tidak boleh bolos kecuali kalau ada udzur syar'i misalnya. Misalnya udzur saya apa? Kehilangan akal karena <laughs> <laughs> ketiduran, ketiduran, kecapean, kehilangan akalnya karena minum nggak sengaja minum baygon, bukan karena mabuk karena sengaja mabuk. Nah ini dia wajar karena peraturannya tidak masalah hal ini uzur yang syari. Tapi kalau karena malas, walaupun dalam hatinya, oh ya saya tahu ini wajib, tapi malas, nah baru ini yang perlu diancam ini, bukan diancam sih. Ini yang perlu uh, melihat pada dirinya sendiri untuk masuk ya. Oke. Okay. Uh, eh, kemudian dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Bantani maksudnya, wala yaqtasirul wali ala mujarradil amr bal ma'at tahdidi ala tarkis shalah dan tidak wali tersebut tidak membatasi pada sekadar perintah melainkan layak baginya untuk mengancam jika meninggalkan sholat tersebut. Ka'an adahu bima yaku bima yukhawifuhu idza tarakaha. Sebagaimana atau seperti apa yang bisa dijadikan sebagai hal yang akan ditakuti oleh anak kecil tersebut. Jadi menakut-nakuti. Kalau kamu nggak sholat, nanti akan kita berikan sekian sekian sekian. Oh itu rupiah jadinya. Kita berikan duit jadinya. Oke, kita teruskan ke paragraf berikutnya. Wa al azra'i. Ah, langsung aja artinya. Al azra'i membahas tentang putra budak kecil kafir tetapi sudah membaca dua kalimat syahadah. Sebenarnya memerintah anak ini agar menjalankan sholat dan berpuasa adalah hukumnya sunnah. Ia dianjurkan menjalankannya tetapi tidak dipukul kalau meninggalkan. Dengan maksud agar di waktu dewasa ia biasa melakukan kebajikan. Walaupun pengkiasan di sini tidak tepat, habis. Ini hanyalah hal yang uh, sifatnya dicari-cari oleh sebagian ulama. Al-Adrai di sini beliau adalah ulama madhab Syafi'i yang memang beliau uh, termasuk seorang seorang yang suka membahas banyak perkara secara mendetail sehingga hal-hal yang mungkin kurang perlu dibahas justru menjadi pembahasan. Al-Adru'i ini adalah salah seorang murid dari Al-Mizzi. Pernah dengar Al-Mizzi? Al-Mizzi adalah seorang alim pada akhir abad 7 Hijriah dan awal abad 8 Hijriah, berarti 700-an awal-awal. Beliau sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi itu pengarang kitab Tahdzibul Kamal dan Tuhfatul Ashraf seorang ahli hadis yang tahu tentang sanad-sanad hadis dan rijal rawi hadis. Beliau punya karya Tahdzibul Kamal merupakan karya yang tidak ada duanya kata Imam As-Subki. Al-Mizzi ini beliau adalah salah seorang imam ahli hadis madhabnya fikih Syafi'i. Madhab fikihnya Syafi'i juga Al-Mizzi itu. Uh, gurunya Ibnu Katsir Ibnu Katsir berguru pada Al-Mizzi ya. Dan bahkan menikah dengan anaknya Al-Mizzi ini. Nah Al-Mizzi ini mempunyai murid namanya Al-Adru'i. Berarti Al-Adru'i ini sepantar dengan Ibnu Katsir. Ya, sepantar dengan Ibnu Katsir. Sama-sama Syafi'i madhabnya. Namun Ibnu Katsir lebih condong ke bidang tafsir, tarikh, dan juga hadis. Adapun Al-Adru'i lebih dalam urusan fikih Syafi'i. Dan juga Imam Al-Adru'i ini rahimahullah beliau juga seorang murid dari Imam Az-Zahabi. Ya. Imam Az-Zahabi juga sepantaran dengan Imam Al-Mizzi. Kedua-duanya adalah imam ahli hadis. Az-Zahabi, Al-Mizzi, Al-Mizzi bawahnya Ibnu Katsir, Al-Adru'i, Al-Adru'i ya. Dan kemudian Al-Dhabi juga punya uh, murid Al-Adroi juga. Jadi Al-Adroi bermurid berguru pada keduanya. Dan di antara murid al dhabi adalah uh, Tajuddin As-Subki yang pernah kita ceritakan kalau salah. Yang kemarin Tajudin ya. Tajuddin As-Subki itu anaknya siapa? Taqiyuddin As-Subki ya. Nah, Taqiyuddin As-Subki itu sezaman dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Hah? Namun dua-duanya walaupun sama-sama takyudin, namun bermusuhan. Karena takyudin Asubki itu ashari, takyudin uh, Ibnu Taymiyah sering mengkritik ashari dan kritiknya luar biasa. Dan anaknya diwariskan kemudian takyudin Asubki juga melawan uh, Ibnu Taymiyah takyudin Ibnu Taymiyah Jadi itu menurun. Nah. Kemudian Tajuddin As-Subki juga adalah murid dari siapa? Al-Zahabi. Dan Al-Zahabi itu satu aliran dengan Ibnu Taimiyah dalam soal akidah. Ya. Al-Zahabi itu bukan Asy'ari sama sekali. Ada <clears throat> hadis <clears throat> bukan ahli kalam. Dan Al-Zahabi mempunyai murid tadi siapa? Tajuddin as dan juga Al-Adrai. Tajuddin as itu mempunyai kitab namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah al Kubro. Jadi mengumpulkan tobakot tingkatan-tingkatan uh, ulama bahasa Syafi'i dari Syafi'i murid-muridnya sampai era 8 Hijriah itu, sampai masanya. Tetapi Tajuddin As-Subki rahimahullah, beliau termasuk seorang yang agak fanatik. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau memang sangat fanatik terhadap Ka'asy'arian dan Syafi'iannya. Sebagaimana sebagian orang sekarang. Nah, Tajuddin As-Subki ini di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra, beliau menikam guru sendiri. Menikam guru sendiri Az-Zahabi. Jadi gurunya wah, disifati benar-benar di ini. Dijelek-jelekin namun masih mengatakan rahimahullah, Syekhuna al-fadil dan sebagainya. Tapi pedas, pedas, sangat pedas. Sehingga sebagian orang mengatakan Tajuddin Nasubki ini adalah murid yang durhaka pada gurunya. Ya. Tapi memang Tajuddin as seorang yang berilmu tinggi dan kita layak mempelajari beberapa ilmu darinya. Tetapi untuk urusan ini beliau naudzubillah sangat pedas terhadap gurunya. Dan gurunya telah wafat ketika beliau rahimahullah menulis kitab itu, Tawakot Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Sekitar 7 jilid ya, atau 6 jilid. Nah, uh, Tajuddin as ini kalau kita kiaskan sekarang mungkin juga bisa seperti sebagian ikhwah yang misalnya kuliahnya di kampus prawahabi Kemudian setelah lulus menikah mereka. Gak jauh-jauh. <laughs> Oke, okay, seperti itu. <laughs> Jadi tadi kembali ke Al-Adroi. Yang mana Al-Adroi berarti sepantaran atau sezaman dengan Tajuddin as dan Ibnu Katsir ya. Nah, Al-Adrai beliau mempunyai kitab. Al-Adrai ini uh, sangat mendalam di bidang fikihnya. Ya. Beliau memiliki kitab namanya eh, At-Tawasud ya. Fi Ar-Rawdah wal Minhaj. Hmm. Oh, ah, apa? At-Tawasud fi Rawdah wa Syarah ada dua kitab dalam madhab syafi'i yang pertama namanya Asyarah Al-Kabir Asyarah Al-Kabir ini yang kemarin saya kita katakan namanya Al-Aziz Al-Aziz karya Ar-Rafi'i syarah untuk kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali Nah Rafi'i dan Nawawi itu kan dua muhakik terbesar saya ulangi lagi madhab syafi'i ya. Nah uh, Ar-Rafi'i punya kitab Asyarah Al-Kabir besar yang disebut juga Al-Aziz atau Fathul Aziz. Kalau An-Nawawi punya kitab ringkasannya untuk syarah ini bernama Raudatul Talibin. Saya nggak bawa kitabnya. Dua kitab besar ini adalah kitab uh, andalan dalam mazhab Syafi'iyah untuk masalah khilafiyah di dalam Syafi'iyah. Karena Raudatul Talibin sekitar 9 jilid yang saya punya 9 jilid kalau nggak salah itu di dalamnya hanya membahas khilafiyah dalam madhab syafi'i saja. Tapi sampai 9 jilid itu. Dan bacanya pusing. Nah, jadi Al-Adrai di sini menjadi wasit di antara ini dan ini. Asyar Al-Kabir dan Raudatul Talibin. Kalau misalnya antum melihat pernah dengar kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu Taqiyuddin atau Al-Bakri dan beliau ya juga musuh Ibnu Taimiyah juga. Beliau dalam Kifayatul Akhir itu juga menggabungkan antara Rautut Talibin dan Asyara Al-Kabir ini, sama seperti Al-Adrai. Namun yang lebih masyhur Kifayatul Akhir karena mungkin lebih berkah ya, mungkin lebih berkah dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kitab Kifayatul Akhir. Sampai sekarang masih dipelajari ya walaupun sedikit. Kifayatul Akhir itu dipelajari di mana-mana dulu. Sekarang udah jarang. Nah, Al-Adrai juga punya dua kitab. Jadi ceritanya Imam Nawawi punya satu kitab namanya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini kitab termasuk kitab paling sakti dalam madhab Syafi'i. Saking banyaknya orang yang mensyarah kitab ini. Nah, Minhajut Talibin karya Nawawi ini kemudian disyarah oleh Al-Adrai. Anawi kan wafat pada tahun 676 Al-Adrai kemudian datang mensyarah Minhajut Talibin dengan dua kitab syarah. Syarah yang pertama namanya al -Guni atau Guniyatul Minhaj. Syarah yang kedua namanya apa namanya? Qutul Muhtaj, Qutul Minhaj. Tadi Guniyatul Minhaj 8 jilid. Qutul Minhaj 13 jilid. Dan yang ada di Ghunia dan Qut itu tidak ada di antara keduanya. Maksudnya yang ada di sini di sini tidak ada, yang ada di sini di sini tidak ada. 13 jilid dan 8 jilid. Pelajari itu semua habis waktu antum. <laughs> Cuman buat itu aja. <laughs> ya itu ya. Tapi sayangnya <clears throat> kedua-duanya itu tidak dicetak sebar sekarang. Sayang sekali. Oke, okay. jadi al ini di sini membahas tentang hal ini. Kalau misalnya ada budak kecil dia kafir tetapi sudah membaca dua kalimat syahadat, apakah diperintahkan? Di sini memerintahkan anak ini tidak wajib. Misalnya ada tetangga antum. Ah, udah lewat sebenarnya. Tapi sedikit lagi. Misalnya misalnya ada tetangga antum dia kafir aslinya, anak kecil 7 tahun. Kemudian membaca dua kalimat syahadat dihukumi Islam dengan membaca itu. Apakah sekarang wajib bagi kita karena orang tuanya kafir? Wajib bagi kita untuk menyuruhkan sholat di sini disunahkan, tidak diwajibkan sebagaimana diwajibkan pada anak kita sendiri. Begitu maksudnya ya. Ya, begitu maksud. Walaupun jin misalnya, jin usianya belum balik misalnya, masih sekian tahun, dia masuk Islam ya kita suruh untuk sholat lima waktu. Hah? Iya. Kalau ini jin, jin kita Islamkan alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah. Kita suruh salat. Cari berteman. Kalau mau masalah, enggak lah, masih kecil. Gimana menyembelihnya dia? <laughs> gimana jin jin disembelih gimana jin disembelih ya? Kita yang kita yang kenal. Kalau jin disembelih geraknya mana? Oh ya gitu. Tapi pernah kita eh, kita waktu itu alhamdulillah mengislamkan beberapa jin yang belum balik begitu gitu ya. Syahadat, kemudian kita minta dia sholat dan wallahu alam biar nanti di alamnya sendiri yang bertanggung jawab dan masih kecil itu. Tapi sekian saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sebagian belum tahu kalau oh, ini ini untuk bayar iurannya. Jadi saya nggak bisa apa antum datang kemudian bayar dan sebagainya. Saya nggak mau ngitung itu antum bebas yang mau misalnya infak silahkan dengan uh, nominal seberapa terserah terserah antum dan antum juga boleh ikut ini dan boleh ikut besok misalnya Fatul Bari tapi harus dengan absen ya jangan asal masuk-masuk aja dan kalau misalnya ikut Fatul Bari diwajibkan bagi antum untuk membeli kitab Fatul Bari jadi bukan sekadar masuk gitu aja antum harus beli beli toko bukan beli siapa-siapa ya sekian aja atau Riyadus Solehin besok ada. Yang mau isi silahkan isi, ini akan saya tetapkan untuk satu minggu ini sampai hari Kamis kita tetapkan diam, diamkan di sini. Setelah itu pekan depan sudah tidak ada lagi benda ini di sini ya. <clears throat> Oke. Okay. Sekian dari Yana. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.